Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun Anda senang sekali bisa kembali berjumpa di program Hikmah Pagi segmen dakwah agama Islam Yang selalu kami berharap semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat Dan aktivitas Anda juga bisa berjalan dengan baik tentunya eh, tidak lepas kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karuniaNya. Salawat juga salam selalu kita curahkan keharibaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa, program dakwah agama Islam ini adalah kerja sama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Televisi Republik Indonesia dan melalui program ini mudah-mudahan ada e, kita dapatkan manfaat yang cukup banyak terutama dalam menambah e, kualitas pemahaman kita tentang agama yang kita miliki yaitu Islam juga insya Allah bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tema kita adalah tentang sabar sebagai kunci kemenangan. Ini menarik sekali karena setiap hari kita selalu beraktivitas, kita selalu berhadapan dengan sekitar kita. Terkadang sifat sabar yang selalu Rasulullah contohkan dalam kehidupan sehari-harinya rasa-rasanya sulit sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa masalahnya dan e, bagaimana kok bisa sabar dikatakan sebagai kunci sukses? Bersama kami hadir e, narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi selaku Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat ya? Alhamdulillah, insyaallah pagi ini sehat. Alhamdulillah dan pagi ini mudah-mudahan kita bisa sabar ya hari ini. Insyaallah. Iya. Insyaallah. Ya. Dan juga ada bersama kita ini adik-adik dari SMP Islam plus Ma'hadul Islam Madotillah yang akan nanti uh, menghibur suasana pagi kita uh, dengan musik hadrohnya. Assalamualaikum. Ya, lemes banget belum sarapan ya? Sekali lagi jawab ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar sehat? Smiling, nanti biar kelihatan ada ibunya di rumah Wah ini anakku sudah masuk TV rupanya <laughs> Nanti bawa dua, dua buah lagi ya Lagu pertama judulnya apa? Ya Imam Arus, kemudian lagu kedua? Sallallahu Allahu ala Salawat berarti ya Baik pemirsa kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 5743476 Bagi Anda yang berada di Jakarta Atau Anda di luar Jakarta ke 0215743478 Pak nanti kaitan ya. dengan masalah sabar ini Mungkin eh, definisi sabar Karena kita selama ini masih menganggap kesabaran itu adalah jikalau kita berhadapan dengan suatu masalah atau musibah maka harus bersabar. Tetapi dalam apakah selalu orientasinya sabar itu harus kita yang mengalah gitu? Silakan. Ya, uh, memang kata sobar ya, sobar orang itu sabar ya. Hmm. Jadi hurufnya itu kan sod ba ro ya sobar. Hmm. Aslinya begitu. Eh, ini beda dengan dalam bahasa Jawa artinya nerimo. Hmm. Ya. Jadi sabar itu ya menerima uh, keadaan setelah berusaha semaksimal mungkin. Hmm. Jadi kalau kita misalnya sakit, yeah. bapak anda berobat, ya sabar saja. Hmm. Nah itu bukan sabar. Bukan ya. sabar. Nah. Jadi sabar itu ya berobat dulu, ya hmm. baru setelah kita berusaha, toh masih begini juga, nah itu sabar. Hmm. Memang sabar itu pahit. Ya. Kata Sayyidina Ali, as-sabru kasibri murun, hmm. walakin awakibuhu ahla minal asali. Sabar itu pahit bagikan buat rawali, iya, hmm. buat rawali. Orang Jawa buat rawali, orang Sunda patrawali, ya, atau apalagi lah namanya dalam bahasa eh, suku-suku uh, yang lain. Yang pahit itu kan, hmm. yang suka tumbuh di pohon uh, kayak ular itu kata di Arab juga ada itu uh, uh, apa tanaman itu pahit dulu tetapi walakin awakibu ahla minal asali tapi akibatnya akan lebih manis daripada madu hmm, efeknya akibatnya ya dari ya, sabar sebab banyak orang-orang yang tidak sabar dalam meniti karir dalam ingin mencapai kebahagiaannya tapi toh akhirnya dia harus pesantren ya hmm. pesantren di pesantrennya kalau di pondok pesantren bagus tapi ya. misalnya di tahanan bareskrim <laughs> di tahanan apa brimob berapa dua wetan di hmm. tahanan narkoba di Salemba di Nusa Kambangan hmm. itu karena tidak sabar ingin uh, cepat kaya hmm. ingin cepat menikmati ya hmm. uh, walaupun jalannya yang tidak tidak, tidak benar ya nah, tidak itu, halal itu, ya itu jadi maka dengan sabar itu ya nanti ujung-ujungnya akan menang. Hmm. Orang sabar itu akan menang. Ya. Hmm. Memang kalau kita lihat sejarah para nabi, para rasul kan kelihatannya banyak tantangan-tantangan, onak dan duri dalam perjuangannya. Tapi itu akhirnya menang. Yeah. Ya seperti contohnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam berdakwah beliau sabar, hmm. sabar dihina, pernah dilempari ya. Tapi sekarang ini ya Islam sudah tersebar ke seluruh dunia beliau namanya banyak disebut. Hmm. Tidak ada pemimpin di dunia yang namanya banyak disebut orang setiap hari. Ya, selain Rasulullah. Ya, belum dalam tasyahud, dalam adzan orang hmm. baca sholawat ya. Hmm. Kalau sekitar sekarang 1,9 miliar di hmm. Islam berapa kali menyebut nama pimpinan Itu. Hmm. Nah, itulah akibat kesabaran kesabaran, kesabaran yang dilakukan oleh beliau ya. Hmm. Juga sabar ini adalah satu satu sikap, satu sifat ya yang harus juga diwasiatkan kepada orang lain. Hmm. Allah memerintahkan ya ada tiga yang harus diwasiatkan, yang harus ditausiahkan kepada yang lain. Yang pertama watawasau bilhak watawasau bisob, watawasau bil Hmm. Ini hanya tiga. Ya. Watawasau sawbil hak kita harus saling nasihat menasehati, ingat mengingatkan, hmm. ya. Sesama manusia supaya hidup ini benar. Hmm. Benar dalam arti benar menurut aturan hukum agama, benar menurut hukum aturan negara. Ya. Jadi kalau kita hidup sudah benar, ya, sudah benar menurut aturan hukum agama, menurut aturan hukum negara, hmm maka la haufun alaihim walahum yahzanun. Kita tidak akan merasa sedih, hmm. tidak akan merasa prihatin, ya. Nah, itu bagi orang-orang yang tadi selalu hmm. menepati dalam aturan-aturan, hmm. taat asas, ya. taat hukum, hmm. ya. Hmm. Nah, kebanyakan orang yang yang nyeleweng orang yang tadi keluar dari jalur hukum tadi ya hmm. nah itulah bisa Baik. kehidupannya itu ya. jadi merugikan diri sendiri Baik Pak Nani rupanya kita sudah datang waktu subuh kita jeda dulu nanti kita balik lagi setelah sholat subuh pemirsa kami ingatkan kepada Anda selepas ini akan uh, sudah tiba waktunya azan subuh khusus untuk Anda yang berada di daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya dan kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh kami akan kembali Allah Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan dia yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, Aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah, kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil maka gembirakanlah bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalam. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Hikmah Pagi segmen dakwah agama Islam yang mudah-mudahan Anda masih setia bagi Anda yang baru saja mengikuti pembahasan kita hari ini tentang masalah sabar adalah sebagai kunci sukses bersama Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi selaku Kepala Subdit Publikasi Dakwah dan HBI Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan Anda kami undang untuk bisa bergabung di 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta atau Anda di luar Jakarta ke 0215743478. Baik uh, Pak Nandi uh, tadi sampai kepada bahwa sikap atau sifat eh, sabar ini ada tiga dalam Islam ya. Yeah. sobil bil haq, sobil bis sab, sobil bil marhamah. Tadi sampai kepada uh, eh, sobil hak. Sobil hak. Mungkin bisa dilanjutkan Yeah. Iya. Uh, sabar ini oleh Allah diperintahkan kepada kita pada umat Islam khususnya supaya kita juga di samping diri kita. Hmm sabar itu dimiliki oleh kita masing-masing kaum muslimin juga harus disebarkan pada yang lain harus hmm. diwasiatkan watawa bisob ya sabar itu menurut ulama ada tiga pertama sobru ala taatillah hmm. yang kedua adalah sobru an maksiatillah yang ketiga adalah sobru anil musibah hmm. ya. Sabu ala tuatillah itu adalah sabar ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Seperti kita sholat, ya. tadi sholat subuh, ya. ketika kita sedang enak-enaknya tidur, ya. ya. dan suasananya biasanya kalau malam itu susah tidur, ya. tapi kalau sudah mendekati waktu subuh tidur itu enak, <laughs> nyenyak. ya. Iya, betul. Nah orang yang sabar itu ya melawan melawan hawa nafsu tadi ya nah. sabar untuk melaksanakan toa duduk di majlis taklim kan duduk ya, kadang-kadang satu jam dua jam kadang-kadang ya. pegel hmm, ya ngantuk ya ngantuk <laughs> sebab itu memang kalau dengerin ngaji itu beda dengan nonton sinetron ya, nonton ya, kalau ya. dengerin nonton sinetron ya sampai jam 11 melotot, malam juga melotot tapi kalau dengerin ngaji itu ngantuk makanya <laughs> kalau kita susah tidur di rumah hmm? itu hadir saja ke majelis taklim <laughs> ya insyaallah Allah tidur ya, dengerin 10 menit aja pulas pulas ya, nah, cuman kalau malam-malam aja taklim di mana <laughs> banyak pengajian sekarang di mana-mana ya jadi sobru anfaatilah ya. hmm. ya Yang yang kedua, sabung an maksiatilah, sabar menahan diri untuk tidak maksiat. Mm -mm. Ya untuk tidak melakukan satu dosa ya. Seperti dulu Nabi Yusuf ya digoda oleh Silah. seorang perempuan cantik dan kaya. Betul. Ya. Tapi jawabnya apa? Ini ahopullah. Saya takut. Saya takut dengan sisa Allah. Ya. Hmm. Nikmatnya tidak seberapa. Ya. Kesenangannya dilaksana, di, dirasakan tidak seberapa. Tapi kita harus menanggung siksanya yang abadi di akhirat. Ya. Hmm. Jadi ketika kita mau berbuat dosa, nah, sabar saja, jangan, ya. jangan. Ini nikmatnya tidak seberapa, hmm. ya. Ya macam sekarang itu orang-orang korupsi ya, sekarang di mana-mana korupsi itu kan, hmm. dari mulai tukang jualan kecil-kecilan sampai tinggi gitu iya. ya. jabat, jabat. itu kan makannya semua yang dimakan nggak seberapa ya. ya satu piring juga kan uh, tidur walaupun <laughs> rumahnya besar besar tetapnya di pojok ya, betul itu, itu tidur di pojok itu ya <laughs> kan nggak seberapa tapi inilah di sinilah hawa nafsu itu jadi hmm. memang sabar itu erat kaitannya dengan iman ya. ya jadi iman dan sabar itu menyatu hmm. jadi kalau ada iman ada sabar tidak ada hmm. iman sabar pun tidak ada tidak ada gitu. Iya. ya nah ini banyak orang mengalami penderitaan-penderitaan hmm. seperti yang berada di balik jeruji besi itu karena mereka tidak tidak sabar. Tidak sabar, tidak sabar ya. Ya, karena tidak sabar itulah sehingga membacok orang, ada yang membunuh oh, orang, tidak sabar dengan kemiskinan, merampok, hmm. ya, mencuri, eh, mencuri, ya bahasa halusnya korupsi ya, hmm. Nah, bahasa kasarnya mencuri, tapi itu isinya maling-maling kene sama juga, ya. <laughs> Nah. Maling-maling nah. kene. Nah, selanjutnya sobru Sabar Pak, Sabar. ada yang telepon ya. <laughs> Kita terima dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Haja Lili Iya, Pak Haji Yori ya? Iya, mau tanya Ibu Haja Ya silakan Pak Haji Pak Haji, mau tanya Pak Haji Iya. silakan Seperti apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan Kan sepertinya hampir semua aktivitas harus dilakukan dengan sabar Tapi kapan sabar itu tidak boleh dilakukan. Terima kasih Pak Ustaz. Oh. Kapan sabar itu baru dilakukan? Baik. Yeah. Dan pemirsa kami sapa Anda lagi silakan bergabung di 5743476 atau 0215743478. Tema kita adalah tentang masalah sabar sebagai kunci sukses. Jadi mungkin intinya nanti adalah kesuksesan itu adalah buah dari yeah, iya, sabar itu ya. Baik, Pak nanti mungkin mau dijawab dari Pak Haji Yori tentang kapan sabar itu uh, tidak kita perlukan atau tidak kita lakukan karena kan apa memang harus sabar terus gitu ya memang sabar itu harus harus dilakukan dalam semua hal ya, ya dalam semua hal e, ya memang ada seperti begini ya e, ada orang berbuat maksiat di depan di depan mata kita mm -hmm. ya atau di di rumah tangga kita mm -hmm. nah itu da, itu barangkali tidak usah menunggu-nunggu ya harus yeah. kita laksanakan sebab kata Nabi as-sakitu alal batil hmm. syaitanu ahwas. Hmm. As-sakitu ini bahasa Arab bukan as-sakitu oh, bukan bahasa sakit. ya, bukan <laughs> sakitu bahasa lain ya. <laughs> as-sakitu alal batil syaitanu ahwas ya. Ah. Orang yang diam hmm. melihat kebatilan, melihat hmm. kemunkaran, ah diamnya sabar saja ya. hmm. ya. Nah, itu tidak bisa ya. hmm. ya. Jadi kan man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biadi ya, ya. fa ilam yasati fa bilisani fa ilam yasasi fa biqabi wa dzalika adapul iman jadi kalau kita melihat munkarat ya maksiat yang jelas-jelas di depan rumah kita ada orang mabok-mabok minum-minum main judi ya nah, jangan ah sabar saja yang penting bukan kita ini enggak bisa ya itu ya? mungkin ya harus kita minimal kita bicara deh oh. ya jangan di sini ya nah, atau misalnya ya dinasehatilah, ya. dinasehati bahwa uh, perbuatannya adalah perbuatan maksiat, ya, hmm. jangan dilakukan. Ya. Ya. Jadi dalam setiap hal kita memang harus bisa nah, sabar, ya. sabar ya. ya. Baik di belakang Pak Haji Ori, ada lagi pemirsa yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa? Dari mana ibu? Saya dengan Amel, Mbak. Oh, Mbak Amel, di mana Mbak Amel? Iya, saya di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Silakan Mbak Amel. Iya, uh, Mbak Eh, saya nggak tahu nih tema awalnya apa karena saya tentang, baru tentang sabar Mbak Amel. Oh tentang sabar. Iya. Mohon maaf kalau boleh menanyakan tentang boleh. Mimpi, boleh. Boleh silakan boleh, silakan. Aja. Oh. uh, <laughs> ini Pak Ustadz sama Mbak, hmm? saya ini dapat mimpi ya, hmm. ya beberapa kali yang menurut saya agak tidak biasa ya, yang aneh gitu yeah. saya karena saya baru. Uh -uh. Uh, saya mimpi uh, waktu sebelum tidur saya gimana ya kalau udah meninggal apa kita jadi apa atau gimana oh, gitu, yeah, iya. takut gitu kan sebelum mm -hmm. tidur tuh saya uh, uh, berhayal seperti itu tiba-tiba saya mimpi ada tulisan Allah dari atas langit itu mm hmm. alif hmm. terus pelan-pelan ha di langit malam gitu jatuh ke atas kepala saya gitu tulisan hmm. Allah itu bercahaya sekali warna putih gitu hmm. terus saya bisa uh, saya tuh bisa melihat saya sendiri gitu dan tersenyum gitu di bawah Eh, tulisan Allah itu gitu mm, yeah. itu iya. dari atas langit gitu pak yeah. itu artinya apa ya pak ya yeah. itu pas tidur malam ya iya tidur Baik. malam oke okay, Mbak Amel tafsir mimpi nih Pak Ya, ya enggak apa-apa. Nanti ya kita ya. kita bahas. Apa apa tanya dulu yang jawab dulu atau langsung? Nanti apa? kita terima ya, dulu yang ya, lain. Silakan. Sabar ya Pak. Ya, Sabar. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hatibi ya? Iya, Mbak. Iya, silakan Pak Hatibi dari uh, Banten, Serang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, jadi masalah sabar itu ada kaitannya ini uh, mohon pembahasan lebih lanjut tentang masalah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 155 hmm. di situ <clears throat> jadi ujung daripada kesabaran itu pada ketakutan, kelaparan, kekurangan harga jiwa oh. dan buah-buahan Di situ berapa letak daripada kesabaran itu. Sebab sabar itu hanya sifatnya menanti. Dengan adanya doa, itulah penantian kita sebagai kesabaran kita. Oleh karena itu saya mohon penjelasan dari Bapak Kiai tentang masalah ayat surat Al-Baqarah 165 itu. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Hatibi dari Serang kaitan dengan surah Al-Baqarah 155 konsep sabar. Mungkin bisa dijawab dari Mbak Amel dulu Pak. Ya. Satandi. Ada sebuah hadis bahwa mimpi itu adalah merupakan satu seperempat puluh kenabian. Hmm. Ya. Artinya bahwa Rasulullah kan menerima wahyu. Ya. Ada yang wahyu melalui mimpi, mimpi ya. ya. Jadi mimpi ini ada yang mimpi itu dari Allah, mm -hmm. ya, mimpi dari Allah. Ya, itu mimpi yang baik. Ketika kita mimpi yang baik, ya, uh, memuji Allah, Subhanallah, ya. Kemudian boleh diceritakan kepada orang lain. Mm. Paginya itu saya mimpi baik. Mm. Tapi ketika kita mimpi, mimpi buruk, hmm. ya, hendaklah kita meludah ke kiri, ya. Pas udah bangun ya? Ya waktu mendusin itu meludah ke kiri. Uh -uh. <laughs> Ya mendusin bahasa Betawi ya. <laughs> mendusin. mendusin ya. Kita bangun, kita meludah ke kiri sambil membaca Allahumma ini a'udzubika min syarrihi. Ya Allah, aku berlindung daripada keburukan Burukan, mimpi dan tadi. jangan diceritakan pada orang oh, lain uh, sebelum uh, eh, tergelincir matahari. Ya. Oh, pada zuhur. Uh, ya, pada zuhur boleh. Ya. Nah kemudian itu ada mimpi yang datang dari setan. Biasanya hmm. mimpi-mimpi yang dari setan itu sudah menjelang uh, habis sholat subuh, yeah. habis subuh gak bangun tuh, -hmm. ya. Uh, eh, tidur eh, tidur aja terus itu banyak mimpi-mimpi dari setan. Hmm. Ada juga mimpi itu kalau menurut ilmu jiwa ya, jadi ada suatu uh, endapan di dalam otak itu. Jadi ketika tidur muncul, jadi tadinya dia pernah menghayalkan sesuatu gitu, iya. memikirkan yeah. sesuatu ya, udah. Nah, jadi ketika tidur dia muncul hmm. ya itu namanya apa semacam uh, halusinasi atau bayang-bayang ketika kita itu uh, sedang bangun hmm. ya masuk e, di pikiran kita, terlintas di pikiran kita. ya ketika tidur muncul. Hmm. Ya. Jadi mimpi itu ya yang jelas ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Ya. Kalau yang baik kita memuji Allah hmm. ya dan mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan yang baik itu. Tapi kalau Amin. kita mimpi itu buruk ya, hmm. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan, dari keburukan yang kita alami. Ya. ya. Berarti ini Mbak Amel bersyukur ya, ya mudah-mudahan ya, ini kebaikan. Saya ya, lihat kalau lihat nama Allah itu mimpi baik. Ya. Baik, alhamdulillah. Mimpi baik, Bu Amel, eh, Mbak Amel ya, hmm. dan terus banyak memuji Allah, hmm. dibasahi mulutnya dengan kalimah-kalimah taibah, Ya seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. ya. Nah. Kemudian Pak Hati dari Serang minta penjelasan tentang ya. konsep sabar di kekirian surah Al-Baqarah 155. Ya itu firman Allah ya wala, uh, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalat innallaha ma'as sabirin hmm. wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tas'urun hmm. wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin Alladina ida asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti ya. Pak nanti kita jeda dulu penjelasannya setelah ini karena kita akan simak lagu yang pertama ya dari uh, grup Hadroh SMP Islam Plus Mahadul Islam Adotila ini santriwan. Lagu Jadi nanti pertamanya, kita nah. menjawab nah. Pak Pak Hatibi setelah ah, ini. Iya, iya, iya. Eh, Pak Hatibi sabar dulu, nanti setelah ini bisa dijawab Lalu oleh. Pak banyak Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami eh, dan Anda kami undang selalu untuk bisa berinteraksi di line telepon 5743476 atau juga ke 0215743478 dalam program dakwah agama Islam di program Hikmah Pagi kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Temanya tentang sabar sebagai kunci sukses. Tadi ada pertanyaan dari Pak Hatibi yang uh, belum sempat ya. dijawab ya Pak Nandi ini tentang uh, uh, Al-Baqarah 155. Uh-uh. Jadi setiap manusia itu akan menghadapi ujian. Betul. Yang besar atau kecilnya ujian itu ya itu tergantung orang yang menghadapinya. Jadi hmm. walana nakum ya, bisa diujinya itu dengan ketakutan, ya. Ya, bisa dengan nah kemiskinan, ya ju, hmm. just, bisa juga dengan banyak harta, hmm. dengan pangkat jabatan, ya justru sabda Rasulullah Allah. sebetulnya bukan kemiskinan yang aku takutkan ujian padamu itu tapi justru kamu bergelimang harta hmm. ya dalam jabatan yang tinggi justru kadang-kadang orang bisa berhasil dalam ujian-ujian seperti kemiskinan diberi sakit hmm. tapi sabda Rasul banyak orang yang tidak berhasil itu ketika diberi harta yang banyak hmm. seperti Sa'labah dulu ya iya. meninggalkan sholat, meninggalkan sholat Jumat, tidak hmm. pernah di, hadir di majlis taklim, -hmm. ya, karena harus sibuk ya sana sini ngurusin hartanya ya nah justru itu yang ditakutkan oleh Rasulullah ya hmm. jadi orang kaya itu Mbak Lili belum tentu bahagia ya itu. tapi orang miskin udah jelas pasti susah ya hmm. artinya itu orang yang beriman itu akan diuji. <laughs> Ahasiban nasu ayutroku ayakul amanna wahum layub tanun. Hmm. Apakah mengira manusia itu mengatakan aku beriman pada Allah akan uji terlebih dahulu. Hmm. Jadi supaya hmm. jelas mana mana emas mana loyang. Betul. Ya, mana emas mana loyang ya. Ada ujian itu dari mulai istrinya. ada suaminya ya istrinya itu banyak ngomong ya sementara suami diam padahal baru nanya kalimatnya hanya satu kata ya mah, hmm. misalnya istri itu hari Senin dikasih duit satu juta hmm, hmm. hari, hari Kamis ditanya mah, bagaimana duit yang satu juta yang diberikan hari Senin itu masih ada itu istri ngomongnya sampai 17 meter eh tahu nggak sekarang Serba naik cabai naik bawang naik tomat minyak naik eh sini anak-anak jangan kayak bapaknya ya tuh baru ngasih duit satu juta aja sudah ditanya-tanya begitu kadang dia tidak tahu rupanya <laughs> Penjelasan kita ngasih lima juta nggak kelihatannya itu bukan istri tapi tuyul <laughs> ya nah ada lagi suami temperamennya tinggi eh. belum ditanya udah marah ya, kadang-kadang nyuruhnya itu belum ini belum selesai udah nyuruh lagi hmm. ya nah itu itu harus istri harus sabar. Itu bukan suami namanya tuyul juga. <laughs> ya, jadi harus sabar. Karena dia curang ya. kita dikatain tuyul. Jadi macam-macam ada kawan di kantor itu ditanya aja cuman pak eh? ada orang maunya nanya aja terus nggak iya. ditanya juga nanya gitu ya <laughs> banyak nanya sama kita iya. nah disitulah kita sabar menghadapi teman ya iya. Eh, sabar sabar ada pemirsa dulu pak nanti mungkin masih ada yang ya. dilanjutkan dari Pak Hatibi ya ya sebaiknya Pak Hatibi tulis di depan rumah kita itu ya, ya. Jadi jadikan hiasan dinding, hmm? senangkan hati Anda, orang lain yang menderita masih banyak. Oh, ya. Ah, iya, jadi ketika istri kita marah-marah baca baca baca. <laughs> Ya. Senangkan hati anda. Jadi jadi orang ya. lain yang menderita dari kita masih banyak. Masih banyak. Ya Baik. silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Amar ya. Iya alhamdulillah. Pak Amar apa kabar? Silakan Pak Amar. Sudah lama nggak ini nih. Mm -mm. Lagi sibuk. Lagi sibuk ya. Iya, ya silakan Pak Amar. Uh, Allah mengatakan dalam Al-Quran Innalah sabirin. Mm -mm. Sebenarnya Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Eh, di dalam wadah iman kita kan ada dua isinya ini antara lain uh, sabar dan syukur. Kalau kata ustad ustad eh, uh, saya bertanya ini kata ustadz di dalam syukur itu belum tentu ada sabar, tapi dalam sabar itu tuh jelas ada syukurnya. Uh, terus uh, itu yang saya tanyakan apakah benar itu. Kemudian uh, yang keduanya uh, sabar itu memang ada batasnya nggak gitu kata orang-orang sekarang kan aku udah habis sabar ah gitu gimana padahal Allah mengendaki kita sabar sehingga uh, disukai oleh hmm. Allah iya. demikian yeah. Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya sal oke okay, Assalamualaikum Assalamualaikum Iya Waalaikumsalam dengan Pak siapa dari mana Pak dengan Pak Ali Husni di Kaltim Pak Ali Husni di Kaltim. Kaltim, ya Alhamdulillah. Silakan Pak Ali. Iya, Bu, saya mau nanya. Hmm? Saya kan bekerja di perusahaan. Iya. Eh, terus uh, saya ingin coba untuk uh, hmm? uh, terus di suatu perusahaan itu ada yang uh, berjalan di di jalan di apa? Di luar uh, agama gitu. gitu. Nah, cuma eh itu merasa emosi dan tidak sabar gitu. Hmm. Nah, jadi saya mau saya gimana jalan keluarnya ini di perusahaan saya. Oh, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, ya. Bapak emosi, tapi harus bersabar sesungguhnya. Apa ya. itu yang dimaksud dengan sabar? Ya. Baik, terima kasih Pak Ali Husni. Di belakangnya, kami silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya putus, putus ya. baik. Silakan Pak Randy. dua dua aja dulu. Dua dulu yang, aja dari Pak Amar ya. Ya Pak Amar hmm. itu tadi sabar uh, dalam sabar syukur, dalam syukur pasti eh, dalam ya. syukur belum tentu dari sabar tapi dalam sabar pasti ya. ada syukur. Yang jelas dua-duanya itu baik sabar maupun syukur termasuk ahlakul karimah ya. Hmm. Ahlakul mahmudah, ahlak yang terpuji eh, yang harus dimiliki oleh orang Islam. Ya. ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda, oh, ya, sikap orang mukmin itu sungguh mengagumkan, hmm. sungguh mengagumkan, yang tidak dimiliki oleh orang lain selain orang mukmin. Iya. Ya. ya. Yang pertama, apabila ia mendapat kemenangan, mendapat keberhasilan, dia syukur, hmm. ya. Dapat uang yang banyak, syukur dipergunakan pada jalan yang benar, juga diberikan kepada uh, sebagian saudara-saudaranya, apakah itu orang fakir, orang miskin, anak yatim, ikut membantu perjuangan-perjuangan seperti membangun madrasah, membangun pesantren, membangun masjid, atau membangun jembatan, membangun sarana-sarana umum yang untuk dinikmati orang banyak. Itu hmm. syukur. Hmm. Ya. Tetapi ketika dia mendapat musibah, dia sabar. Dia sabar diberikan sakit. Tapi tadi sabar itu tadi dalam permulaan sudah disebutkan bahwa sabar itu juga harus berusaha. Ya, jadi hmm. jangan ada ikhtiar ya. ya ada ikhtiar diam aja ah hmm. saya mah sudah udah jadi tukang arang begini tukang arang udah <laughs> bisa pindah jadi tukang sate dari tukang sate bisa jadi <laughs> jual nasi kan bisa pindah itu ya. Hmm. Jadi harus ada ada usaha ya. Ada. Nah memang dalam dalam tadi katanya dalam syukur uh, tidak ada sabar, tapi mm -hmm. dalam sabar ada ada, ada syukur. syukur. Ya, ya, ya bisa itu juga begitu. Ya, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan Wajazahum bima sobaru jannata wa harira muttaqiina piha alal aroiki la piha samsawala samsa wala Dan kami akan balas orang-orang yang sabar itu yaitu sabu ala taatillah, sabu ala maksiatillah menghadapi persoalan-persoalan hidup ya kami akan balas dia ya akibat kesabaran dengan sorga yang di dalamnya penuh taman-taman dia hmm, akan duduk Allah. di taman-taman itu dengan tidak merasa kepanasan atau hmm, kedinginan ya. nah itulah jadi sabar itu asabru diaun katanya. Cemerlang, cemerlang. Hmm. Ya, orang yang sabar itu nanti akan gurun muhajjalin, bangun dari kuburnya akan bersinar-sinar. Hmm. Ya, itu. Ya. Kemudian sabar ada batasnya enggak, Pak? Nah, ada. <clears throat> sabar ada batasnya yaitu mati ya. <laughs> ya. Jadi kalau kalau orang mati kan mati, mati, ya. Jadi kalau ada orang belum naik-naik ke eselon 4 sabar Pak ya, sabar. Belum naik ke eselon 3 sabar Pak ya, sabar. Belum naik ke eselon 2 sabar Pak. Ketemu eselon 2 Tadi belum, sabar, sabar, sabar ya. Eselon 1 belum jadi menteri, sabar sabar, sabar, Pak, ya. sabar. Nah, jadi kalau ketemu orang sabar Pak ya, sabar. Uh ah, -huh. Ah. Gitu. Jadi hendaklah kita wasiatkan kepada orang supaya supaya sabar. Iya. Ya, sabar, sabar. Gaji oh. belum naik sabar. Belum naik sabar, uh ah. -huh. ya. Jangan korupsi. Jangan korupsi, sabar. Itu jangan berbuat maksiat. Ya. Maksiat itu dosa kecil, dosa gede maksiat ya. <laughs> jangan berbuat maksiat ya. Nah itu. Sabar. Ya. Oh, nanti kemudian dari Pak Ali khusus di Kalimantan Timur, kondisi pekerjaan di kantor yang tidak sesuai dengan ajaran agama katanya pada akhirnya membuat beliau sepertinya marah, tetapi ya. harus bersabar. Sabar yang mesti gimana yang harus dimiliki oleh ya, Pak Ali? As-sabru ala kulli hal ya. Sabar itu dalam setiap setiap hal ya, termasuk menghadapi maksiat juga ya tapi bukan berarti diam. Hmm. Ya Rasulullah kan Rasulullah SAW itu berdakwah di kota Mekah yang memang kebiasaan kan orang Mekah itu Hmm. Ya dulu main perempuan, main judi, ya. nyembah satu ya. ya. Hmm. Jadi Rasulullah bukan bukan berdakwah di daerah yang hampa, yang tidak ada tantangan hmm. ya. Jadi tantangan itu kan itu termasuk juga ujian iman terhadap Pak Ali Yusnidian ya. ya. Disampaikan dengan cara-cara yang baik ya, dengan koridor-koridor hukum aturan kan bagaimanapun ya di negeri ini tidak ditolerir yang namanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum ya seperti perbuatan <clears throat> karena sejajar kan Pancasila dengan dengan agama itu ya nah, sejajar ya jadi disitulah justru Pancasila itu akan subur dengan pelaksanaan pelaksanaan agama itu sendiri ya jadi saya kira disampaikanlah melalui saluran-saluran yang benar. Yang baik, ya? Kan ada pimpinannya. Ya. Kalau di masyarakat ada RT, ada RW ya. Hmm. Sampaikan ke RT, sampaikan ke RW ya. RW sampaikan ke uh, apa pospol, ada pos polisi di situ ya. Hmm. Saya kira disampaikan dengan cara yang baik. Cara menyampaikan dengan itu bagian daripada yang hmm. tidak terpisahkan dari sabar itu sendiri. Ya. Kelanjutannya ketika itu sudah disampaikan tetapi masih tetap berlangsung, bagaimana harusnya kita? Ya, langsung saya kira <laughs> dia sudah disampaikan dengan baik ya gitu. tapi masih ya, tapi ya, terus aja. terus disampaikan terus ya nah, jadi jangan bosan jangan hanya satu kali seperti ngajak anak sholat adalah udah, satu kali ngajak diajak ya udah atau ahlak mungkin kita ya, sabar hmm. jadi sabar itu terus hmm. continue ya belum selama belum digubris selama terus belum aja, ya? terus sampaikan terus sampaikan hmm. terus, ya. Mm. nah, jadi kita yang jelas kita sudah terlepas daripada perbuatan dosa membiarkan maksiat. Mm. Yang penting kita sudah menyampaikan, mm. itu kan. Mm. Tapi kalau sudah disampaikan, kan mm. wama alaina ilal balal. Tidak tidak bisa mm. memaksa orang, ya. Yeah. Allah berfirman walau syar buka la amana man fil ardi jami'an apa anta nas ayakunu mu'minin. Kalau Allah menghendaki, orang akan beriman semua. Hmm. Apakah engkau mau memaksa supaya orang itu beriman nah. semua ya. Hmm. Nanti istilahnya kalau ada beriman semua yang neraka kosong. Betul. Ya. Padahal orang itu nanti <laughs> ya mungkin banyak di neraka. Iya. Ya. Nah, berarti kan tadi sampai kepada sabar terhadap maksiat. Kemudian penjelasan yang ketiga, kita punya waktu berapa menit lagi uh, tentang sabar atas musibah. Ya. Jadi sabar atas musibah itu orang kan diberi musibah macam-macam, hmm. ya. Kadang-kadang manusia kan tidak merasa cukup dengan dengan harta itu sebelum kerja ingin kerja setelah kerja ingin ini, ingin itu ya. Nah, kita kadang-kadang diberi penyakit hmm. yang sulit ya. Anak belum kerja, punya anak perempuan lewat-lewat saja nggak ditanya orang. Hmm. Ya artinya belum ada yang melamar. Nah, itu ada kuncinya ya. yang masibah itu Nah, ini ada terakhir barangkali ya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wasallam Jadi Rasulullah mengajarkan doa pada kita, Allahumma ja'alni soburo. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang sabar. Orang sabar. <coughs> Waj'alni syakuro, jadikanlah saya hamba yang selalu bersyukur. bersyukur. Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Ya Allah, <coughs> jadikanlah saya di mata saya ini kecil tapi di mata orang lain besar. Hmm. ini <coughs> Minum dulu nanti. Doa yang harus di Sabar Pak, minum dulu <laughs> karena batuk. Doa yang harus di <laughs> sering didawamkan oleh kita. Ah. Ya Allah jadikanlah saya orang yang selalu bersabar. Ya Allah jadikanlah saya hambamu yang selalu bersyukur. Ya Allah jadikanlah saya di mata saya kecil. Tapi di mata orang Jadi supaya tidak sombong hmm. Supaya tidak sombong ya Jadi ngakunya kucing Padahal dianggap orang lain macan Betul. Jangan kita ngaku macan Tapi dianggap orang lain kucing, kucing. Ah dia mah kucing bukan macan <laughs> nah, Jadi harus merasa Baik, terima kasih Pak Nandi. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan dengan uh, materi kesabaran ini bisa menambah kita menjadi lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Insya Allah kita jumpa lagi Pak Nandi. Insya Allah. Dan uh, pemirsa terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan Anda bersama kami selama kurang lebih 60 menit. Dan mudah-mudahan juga ada hasil yang bisa kita dapatkan melalui perjumpaan ini bahwa kesabaran uh, mungkin tidak akan berarti jika lo tidak dibarengi dengan ikhtiar. Karena kesabaran ada dalam masalah uh, kita menegakkan kebenaran, kesabaran untuk uh, dalam apa namanya namanya kebaikan dan juga kesabaran dalam kasih sayang. Dan lebih inti lagi bahwa cobalah kita untuk senantiasa sabar dalam melakukan taat kepada Allah, kemudian sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk musibah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala hilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagu yang berikut. Sallallahu